serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ke-21 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Bimo Laksono sebagai Kiluminta, Ashari sebagai Kidadam, Kris Urspon sebagai Raden Saka Palwakuna, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Elias sebagai Raden Setakeling dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. diceritakan, Raden Setakling bersama dengan Sariti istrinya meninggalkan padepokannya kembali guna menyelidiki keanehan yang dirasakan Sariti pada kelompok tongkat merah kota Rupada. Untuk itu Kayan yang merupakan tawanan mereka diserahkan pada Raden Sakapal Waguna yang saat itu tengah berada di padepokan Gua Larang. Kayan yang ingin menyembunyikan dirinya dari Mbak Yulastri, bibinya, menyebut namanya dengan nama samaran yaitu Lingga. Sore itu di kuala Larang. Hei bocah, bukalah pintu bilikmu. Ini aku datang membawakan makanan untukmu. Hei bocah! Eh, kurang ajar. Apa yang sedang dilakukannya di dalam? Hah. Aku akan melihatnya dari jendela samping. Biar letakkan saja makanan ini di muka pintunya. Hmm, bocah senakal ini memang sepantasnya untuk diberikan hukuman. Hmm, setan belang. Aku dibuatnya jalan berputar. Hmm, jika terpaksa, aku akan bertindak lebih keras padanya. Hmm, kurang ajar, jendelanya tertutup rapat. Ah, tapi dari samping biliknya, aku dapat mencari celah untuk melihat ke dalam. Ah, akan kulihat bagaimana rupa bocah nakal itu dan apa yang tengah dilakukannya di dalam kamarnya. Ah, kurang ajar, anak setan! Dia sudah mengambil makanan yang kuletakkan di muka pintu biliknya. Setan! Dia benar-benar telah mempermainkan aku. Hei, eh, bocah! Bocah! Bukalah jendela ini. Ayo, bukalah cepat! Sebentar, Paman. Ada apakah, Paman? Eh, kenapa tadi aku mengetuk dan berteriak-teriak tidak juga kau bukakan pintu kamarmu, ha? Saya membukanya, Paman. Ini, lihatlah. Saya mengambil makanan yang Paman taruh di muka pintu. Hmm, kau memang liar, bocah. Ayo, Tinggalkan dulu makananmu. Keluarlah. Dari jendela ini? Iya, dari jendela ini. Tapi, apakah itu sikap yang baik, Paman? Melompatlah cepat. Kau memang harus diberikan hukuman. Ayo cepat. Baik, Paman, baik. Hmm. Bagus. Sekarang kemarilah ke tempat yang agak lapang ini. Ada apakah, Paman? Kenapa Paman akan memberikan hukuman pada saya? Apa kesalahan saya? Nah. Kau memang bocah yang liar. Karena itu sekarang aku akan menjinakkanmu. Angkat salah satu kakimu. Ayo angkat. Dengar perintahku. Eh, benar-benar liar. Rupanya ikat pinggangku harus berbicara lebih dahulu. Iya, ha? Wah, tolong. Kenapa aku jadi liar seperti ini? Aku harus menguasai diriku menguasai sikapku. Jika aku bersikap liar, mana mungkin aku mendapatkan kepercayaan dari mereka. Dan hal tersebut akan mempersulit rencanaku untuk membunuh orang jahat itu. Raden Sakapawaguna. Eh, tunggu. Ah. tunggu dulu, Paman. Hmm. maafkan aku. Aku Aku akan menuruti kata-katamu. Ayo cepat. Ini, ini aku mengangkat sebelah kakiku. <laughs> Begitu baru bagus. <laughs> Hei, Dadam. Hmm, entang, kemari bantu aku. Jangan menonton saja di situ. Baik, Ki, baik. Um, <laughs> Ki, apa yang harus saya lakukan, Ki? Ambilkan simpananku di kotak bambu. Hah? Uh, kotak bambu? Mm uh, uh, Oh, oh, tidak Ki, tidak. Tidak Ki. Mm, mm, mm. Saya saya tidak berani Ki. Jangan Ki, jangan. Eh. bukankah aku telah mengajarimu cara menguasainya? Hah? Cara memegangnya dengan baik? Iya Ki, benar Ki. Tetapi eh, yang kali ini sangat berbahaya sekali Ki. Uh, uh, tidak seperti yang dahulu. Aki sendiri pernah mengatakan bahwa yang kali ini adalah berbahaya sekali, Ki. Sifat mereka tidak banyak berbeda. Bawakanlah ular itu kemari. Wah, tidak, Ki, tidak. Oh, biarlah saya tidak usah saja mempelajari cara menguasai ular, Ki. Oh, berbahaya sekali, Ki. Uh, dasar pengecut. Uh, bagaimana dengan engkau, Entang? Saya berani memegangnya, Ki. <laughs> Bagus, di samping berguru oleh Kasakten di padepokan ini, aku kira tidak ada salahnya dilengkapi dengan ilmu-ilmu khusus lainnya. Ilmu yang kumiliki ini cukup berguna pada waktu-waktu tertentu. Ayo, ambillah si belang. yang dipanggil dengan nama Entang berlalu meninggalkan tempat itu dengan tergesa. Sementara itu Kayan Manggala masih saja berdiri dengan sebelah kaki. Beberapa saat kemudian, sambil berlari-lari kecil, muncul cantrik muda yang bernama Entang dengan membawa seekor ular hampir sebesar lengan di tangannya. Tetap berdiri dengan sebelah kakimu bocah. Hah? Kau lihat, aku adalah penguasa hewan-hewan buas seperti ini. Karena itu aku tidak ingin dipermainkan oleh bocah sepertimu. Eh, entang, mungkin bocah itu ingin berkenalan dengan ularku ini. Kau perkenalkanlah, ayo cepat. Uh, uh, tapi ular ini berbahaya sekali bagi bocah itu, Ki. <laughs> Eh, emangnya kenapa? Apa kau tidak tahu? Bocah itu adalah tawanan Ki Guru Seta. Dia adalah bocah yang liar, jadi tidak ada salahnya jika mencoba menjinakkannya. Ah, ayo, perkenalkanlah bocah itu dengan ular. Biarlah si belang mencium dan membelai tubuhnya. Hmm, iya. Pastilah Kiluminta hanya ingin agar aku menakut-nakutinya. Hmm, betapa bodohnya aku. Kiluminta adalah seorang yang sangat bijaksana. Tetapi sikapnya tegas dan sedikit keras. Hmm, ya, aku mengerti. Aku akan menakut-nakuti saja. Jantrik muda itu kemudian melangkah maju mendekati Kayan yang masih berdiri dengan sebelah kakinya. Akan tetapi kini dada bocah itu menjadi kesal dan kemudian memutuskan sikapnya untuk memberikan hajaran pada mereka yang mengejeknya secara diam-diam. Karena itu, segera saja Kayan berpura-pura gelisah dan ketakutan. Eh, jauhkan ular itu dariku, Paman. Paman. Eh, Paman. Mintalah eh, ampun dan janjilah berjanjilah untuk bersikap baik, bersikap sopan pada kami di padepokan ini. Hmm? Jauhkanlah Paman. Aku aku takut Paman. Paman. Aku tidak membutuhkan rengekanmu modal liar. Jauhkan Paman. Tapi janjimu. ayo. Kau memang liar bocah gendeng. Ayo, letakkan ular itu di lehernya. Awas, jika kau bergerak dari tempatmu, aku akan memberikan hukuman yang justru jauh lebih berat. Cantrik muda itu terus mendekat lagi Kepala ular itu yang semula tegak di hadapan Kayan, ketika semakin mendekat justru menjadi tertunduk. Kayan yang menyadari hal tersebut segera memutuskan untuk bertindak sebelum mereka menyadari adanya kejanggalan. Bocah yang telah hidup selama tujuh tahun bersama Lastri, yang merupakan jelmaan dari siluman ular dari lereng Merapi, segera berteriak keras seakan-akan ketakutan pada ular di hadapannya. cantrik itu yang semula menunduk di hadapan Kayan Manggala menegakkan kepalanya ketika mendengar teriakan bocah itu dan dengan secepat kilat berbalik mematuk ke arah cantrik muda yang memegangnya. Oh, oh, ki, gila, ular gila. Eh, hey, cepat, cepat mampuskan ular itu. Cepat, jangan biarkan dia lepas ke semak belukar itu. Ayo cari dan bunuh. Ayo cepat, aku akan melihat keadaan entang. Baik, cepat ayo pukul. Pukul dengan kayu itu, ayo. Ayo pukul, pukul. masuk ke belukar, Ki. Bersihkan belukar itu. Bersihkan cepat. Ya, Ki. Cepat sebelum hari menjadi gelap. Aku akan menolong Intang di dalam kamarku. Ketika para cantrik ramai-ramai mengepung ular belang itu, Kayan Manggala yang melihat Kilu minta meninggalkannya, segera saja kembali ke dalam biliknya melalui jendela kamarnya. Sementara itu Raden Sakapal Wakuna yang tengah beristirahat di dalam biliknya bergegas keluar ketika mendengar adanya suara ramai-ramai di kejauhan. Ada apa? Mengapa kalian ribut-ribut? ular Kiluminta terlepas dan hmm, kemudian menghilang Raden. Oh, setelah mematuk pundak entang kawan kami itu. Hah? Bagaimana bisa itu terjadi? Uh, ah, uh, Kiluminta semula hendak memberikan hukuman pada seorang anak kecil tawanan Ki Guru Seta. Lingga? Huh, lalu di mana itu? Uh, uh, uh. Hai, uh, uh, tadi tadi dia di sini, Raden. Berdiri dengan sebelah kaki, menjalani hukuman Kiluminta, Raden. Kau boleh meneruskan mencari ular itu. Iya. Aku akan melihatnya di bilik. Mungkin ia sudah masuk kembali ke dalam kamarnya. Aku akan mengintai dari celah di dekat jendelanya. Anak itu ada di dalam. Dia begitu tenangnya menikmati makanan. Kukira anak ini tidak akan apa-apa. Sebaiknya kulihat ke... Siapa? Aku, Paman. Saka. Oh, Raden. Uh, iya, masuklah. Uh, maaf, Raden. Uh, Paman tidak menyambut membukakan pintu. Uh, ini... Uh, sudahlah. Saya mengerti, Paman. Bagaimana keadaannya? Uh, saya sudah mengeluarkan racun dengan mengurutnya. Uh, saya belum berani meninggalkannya karena khawatir ada sisa-sisa racun yang bergerak kembali. Jangan khawatir, Paman. Keadaannya sudah membaik. Racunnya sudah bersih dari dalam tubuhnya. Hmm. Oh ya, tetapi bagaimanakah itu bisa terjadi, Paman? Ah, entahlah, Raden. Tentu Ki Guru Seta akan marah pada Paman karena beliau telah memperingatkan paman untuk tidak bermain-main dengan binatang itu. <sighs> Tetapi yang tadi terjadi dengan muridku Entang ini benar-benar aneh, di luar dugaan. Dia telah mampu menguasai ular, Raden. Tetapi saya tidak mengerti. Eh, entah karena jeritan bocah yang ketakutan itu atau entah kenapa, tiba-tiba saja ular itu menjadi beringas dan liar. Ia berbalik dan memangkut entang. Nah, lihatlah itu, Paman. Iya. Dia telah sadar kembali. Oh, bagaimana keadaanmu rasanya, Entang? Hanya, hanya lemas saja, Ki. Oh, jika begitu, kau boleh kembali ke bilikmu dan beristirahatlah ba baik, Ki. Iya, hati-hatilah. Terima kasih atas pertolongan Aki. Uh. Baiklah, jika begitu saya juga kembali saja, Paman. Hanya saja pesan saya, berhati-hatilah bermain-main dengan ular. Mari, Paman. Uh, iya, iya, iya. Raden Sakapalwakuna segera kembali ke kamarnya. Pikiran pria yang malang itu kembali digeluti dengan berbagai macam urusan pribadinya tentang anak dan istrinya yang telah meninggalkannya, bahkan juga tentang panggilan dari junjungannya Prabu Sanjaya. Kita tinggalkan dahulu suasana di Gua Larang. Sekarang marilah kita ikuti kisah perjalanan Raden Setakling dan Sariti ke kota Rupada. Menjelang malam hari, mereka tiba di gerbang kota Rupada. dari mana Dinda akan memulai penyelidikan itu? Sebaiknya kita mencari tempat untuk menitipkan kuda-kuda kita, Kanda. Kita akan menyelidikinya dengan lebih leluasa. Lalu, apa yang akan Dinda lakukan? <sighs> Entahlah, Kanda. Dinda juga belum mengetahuinya. Tetapi, Dinda akan mencoba mencari seseorang yang dapat Dinda percaya dari kelompok tongkat merah. Ayo, kita mencari tempat untuk menitipkan kuda kita, Kanda. Hup! Kemudian kedua pasangan suami istri itu kembali menjauhi gerbang kota Rupada mencari rumah penduduk di sekitar tempat tersebut setelah menitipkan kuda-kuda mereka. Kita masuk melalui tembok besar itu? Benar. Aku khawatir di sekitar gerbang kota itu terdapat kelompok tongkat merah yang aku curigai. Mari Kanda. Tidak berapa lama kemudian, pasangan suami istri yang pilih tanding itu sudah berada di dalam kota Rupada. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan ditemui Sariti di dalam kelompok tongkat merah? dan juga bagaimanakah kisah dari Kayan Manggala di Padepokan Gua Larang. Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.